Amin ya rabbal alamin. Memuji kita dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang hari ini dengan kehendak Allah diaturnya pertemuan yang belum pernah terencanakan sebelumnya apapun asbab dan caranya hari ini hari Senin tanggal 9 Juni hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali diantarkannya ke tengah-tengah bapak semua dan ibu-ibu kami untuk menyampaikan sebuah risalah yang mengguncang dunia. Saya dipesankan agar menyampaikan materi ini di hadapan Bapak semua karena materi ini salah satu di antara fenomena yang tidak dapat disembunyikan. Sementara manusia sangat dekat sekali dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulnya yaitu manusia dan dunia di ambang kiamat Kaum muslimin yang kami muliakan Kita sepakat Akidah kita sama Bahwa haram mempercayai Ramalan-ramalan yang mengatakan Kiamat akan terjadi pada tahun anu Bulan anu, tanggal anu Kita tolak semuanya Akidah ahlus sunnah wal jamaah Menolak itu sementah-mentahnya Sekuat-kuat penolakan Tapi ingat Nabi Muhammad kata Umar bin Khattab Semoga Allah ridha kepadanya Datang kepadanya seseorang lelaki Sementara kami mengelilingi Nabi itu <clears throat> Kata Umar Bainama nahnu julusun inda Rasulillah Saat kami sedang duduk-duduk di sekitar Nabi Tiba-tiba Tola'a alaina Muncul saja ke tengah-tengah kami rajulun seorang lelaki syadidu bayadith thiyab sangat putih bersih jubahnya syadidu sawadi syar sangat hitam rapi ikal rambutnya la yura alaihi atharus safar laki-laki ini tidak sedikit pun nampak ciri-ciri orang yang baru saja menempuh perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu ahadun minna. Tidak seorang pun di antara kami yang ada sekota Madinah kenal dengan laki-laki ini. Tiba-tiba dia muncul, masuk dan dengan sangat pedenya langsung duduk di hadapan Nabi. Fa'asnada rukbatih ila rukbatih. Kedua lututnya diadu dan dipertemukan dengan kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffai ala fakhidhai. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sorot matanya tajam menatap kedua biji mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah sudah akrab aja gayanya. Semerta-merta dia bertanya Tanpa bab ibu, tanpa memperkenalkan nama Tanpa assalamualaikum Langsung dia katakan Ya Muhammad Akhbirni anil Islam Hai Muhammad Kabarkan kepadaku tentang Islam Maka Nabi menjawab Al-Islam An tashhada an la ilaha illallah Wa anni Rasulullah Wa tuqima salah Wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Ini istata'ta ilahi sabila. Rukun Islam yang lima dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Islam. Apa kata laki-laki itu? Sadaqta. Jawaban engkau tepat. Jawaban engkau benar. Komentar Umar, fajib minhu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami merasa aneh dan heran dengan orang ini. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Lanjut dia bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Kabarkan padaku tentang iman, apa itu iman? Maka Nabi menjawab, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih." Rukun iman yang enam apa kata laki-laki itu? Lagi-lagi dia berkata, Sadakta. Jawaban yang ini juga tepat. Benar. Dia bertanya lagi, Akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan, hai Muhammad? Maka Nabi menjawab, Al-ihsan, Anta'budallah, Ka'annaka taruh, Fa'in lam takun taruh, Fa'innahu yarak. Engkau mengibadahi Allah, Seolah-olah engkau sedang melihat Allah, Jika engkau tidak mampu, maka engkau datangkan keyakinan bahwa Allah sedang melihatmu. Laki-laki itu berkata, mata sah. Kapan kiamat? Engkau selalu gembar-gemborkan ke sana kemari, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Kapan tepatnya hai Muhammad? Disinilah Rasulullah sebagai hamba ya Allah yang jujur menjawab, Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il sorry untuk pertanyaan yang ini orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya ha para sahabat udah mulai nih udah mulai feeling mereka ini bukan orang biasa nih ha mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il untuk pertanyaan yang begini maaf yang bertanya mungkin lebih tahu daripada yang ditanya. Kalau saya jujur, saya tidak tahu. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, ini adalah dasar akidah kita, Pak. Sedangkan kekasih Allah, utusan resmi dari langit Muhammad Rasulullah tidak tahu kapan terjadinya kiamat kalau ketemu oleh kita ada orang sehebat apapun orang itu sesakti apapun orang itu ngaku dia tahu kapan kiamat terjadi hati-hati hafal Quran 30 juz semua hadis Nabi satu gudang masjid ini hadisnya hafal semuanya bahasa Arabnya fasih kalau dia berjalan bisa di atas air kena hujan tidak basah kena peluru tidak tembus kalau bicara petir menyambar keluar dari mulutnya anggaplah begitu jenggotnya dari sini sampai ke Jakarta panjangnya lalu dia berani berkata kiamat terjadi pada tanggal sekian bulan anu tahun anu wajib didustakan ya ini akidah kita kita tidak percaya hai pendusta saya tidak percaya sedangkan kekasih Allah Rasulullah saja mengatakan I'm sorry I don't know sorry saya tidak tahu kapan kiamat kapan tepatnya saya tidak tahu mungkin yang bertanya lebih tahu daripada saya uh, ini di dalam Al-Quran yes'alunaka anis sa'ah bertanya mereka kepada engkau hai Muhammad kapan kiamat ayyana mursaha kapankah tepatnya kejadiannya ila rabbika muntahaha urusan kapan tepatnya kiamat hanya Allah yang tahu jawab begitu hai Muhammad dalam Al-Quran begitu baik Nabi Muhammad tidak tahu lalu orang ini bertanya lagi akhbirni an amaratiha kalau begitu Ceritakan kepada saya ciri-ciri kiamat itu apa? Nah, kalau yang ini gua banget nih kata Nabi. Kalau untuk pertanyaan ini saya tahu. Dengerin ya. Jawaban Nabi diantaranya adalah Bapak Ibu Antalidal amatorabataha Yang kedua, antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Kalau tiba masanya di zaman itu kalian temukan orang yang dulunya penggembala ternak, dia menggembalakan ternak tidak memakai alas kaki, dadanya pun bertelanjang dada, miskin-miskin. Tiba-tiba mereka menjadi orang-orang kaya, berkuasa dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah kalian temukan, kalian dan kiamat dekat sekali. Itu penekanan Nabi. Kalian dan kiamat dekat sekali. Jika zaman begitu, orang ini semerta-merta berdiri dan langsung pergi. Tidak ada mengucapkan thank you very much, syukron kathiron, terima kasih banyak kata orang Padang enggak juga. Ya, dia langsung saja pergi. Rasul berkata, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Ente tahu siapa tadi yang nanya? Enggak ya Rasulullah. Kejar Umar. Ambil dia, tangkap, bawa kemari. Giliran kita nanyain siapa itu orang? Datang-datang udah nanya-nanya, sekarang kita yang mau tanya, sana Umar. Umar pak, seluruh sahabat mempersaksikan langkahnya itu dua kali langkah orang orang biasa. Tingginya Umar, perkasanya Umar, ini sejarah membuktikan kalaulah Umar itu naik kuda jantan, kuda perang yang sudah dewasa, lalu dia biarkan kakinya menggelantung ke bawah, ya, maka kuda itu jalan, kedua ujung kakinya bisa membentuk garis di bawah, Tinggi pak, besar. Umar dengan langkah-langkah yang besar mengejar orang itu. Sampainya di luar, dia perhatikan kiri kanan, gurun Sahara yang ada, nggak ada ciri-ciri orang ini sudah di mana dia. Dia datang balik ya Rasulullah, he's gone. Dia sudah pergi. Mana kata Rasul? Entah. Udah nggak ada. Hei Umar, kalian semua dengerin ya. Innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang kemari sengaja buat mengajarkan kalian agama ini. Isi agama ini ada empat. Islam, iman, ihsan, dan kiamat. Ilmu tentang kiamat. Kaum muslimin yang kami muliakan, materi kita manusia dan dunia di ambang kiamat. The powerful of spiritual nubuat akhir zaman. Materi ini biasa saya angkat, Pak di kampus-kampus, universiti, bahkan sampai negara tetangga, materi ini saya sampaikan di hadapan para ulama saya jelaskan supaya mereka kompak menyampaikan kepada umat, kita sudah tidak lama. Para ulama heboh, dunia di mana-mana ribut membicarakan bahwa tanda-tanda kiamat itu bukan eksplisit lagi. Tetapi sudah benar-benar nyata dan bisa dirasakan dan dilihat di depan mata. Hanya menunggu tanda-tanda besar yang belum keluar, tanda-tanda kecil hampir seluruhnya sudah terwujud. Di antaranya dalam hadis tadi, Pak. Apa kata Rasulullah? Jika engkau sudah temukan masa di mana pada zaman itu orang yang miskin-miskin penggembala ternak, tiba-tiba mereka menjadi orang-orang kaya dan berkuasa berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Para ulama ahli hadis mengatakan yang dimaksud oleh hadis ini adalah Arab Saudi dan Jazirah Arab. Dulu wahai kaum muslimin, Arab Saudi ini disebut Jazirah Arab. Kuwait, Yaman, ya, ibarat Allah, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab ini Jazirah Arab seluruhnya. Miskin-miskin penggembala ternak. Sekarang coba lihat, Pak. Kalau Bapak pergi ke Mekah, ada rezeki dari Allah, perhatikan kaum muslimin. Masjid-masjid hotel-hotel jelek yang dulu ada itu diratakan dengan tanah. Bahkan bukit-bukit diratakan dengan tanah. Sedang dibangun sekarang tower-tower tinggi menjulang langit. Bahkan Grand Zam-Zam yang sangat menakjubkan. Jam terbesar di dunia sekarang ini adanya di Mekah. Lupa kita kalau ini dulu adalah bukit-bukit dan rumah-rumah penduduk yang jelek-jelek. Kalau bapak pergi ke Medina, lihat sekarang yang mengitari Masjid Nabawi apa? Hotel-hotel mewah kaum muslimin. Apalagi kalau kita keriat lupa kalau kita sedang berada di jantung atau di ibu kota negara daripada Arab Saudi seolah kita sedang di di Eropa. Pak, Ibu, gedung tertinggi di dunia sekarang ini adanya di Dubai. Disebut dengan Burj Khalifah. Tingginya kurang lebih 860-an meter kurang lebih. Tahu tidak wahai hamba-hamba Allah, saat ini Arab Saudi sedang membangun gedung yang tertinggi di dunia 1,2 km 1,2 km ketinggiannya di Jeddah tepatnya hamba-hamba Allah dulu ini adalah negeri-negeri miskin orang-orang miskin sekarang mereka kaya raya kata Nabi apabila kalian temukan zaman itu zaman itu berarti tandanya kalian dengan kiamat dekat lagi waktunya dekat lagi waktunya baik kaum muslimin yang kami muliakan secara ringkas saya sampaikan. Semoga Bapak Kapolda yang kita muliakan dengan seluruh jajaran, dengan seluruh para uh, pemangku amanah umat yang mulia, ibu-ibu yang kita hormati dan kita banggakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidaklah terjadi kiamat itu sampai 10 tanda besarnya muncul. Dan hari ini belum satu pun di antara tanda yang sepuluh itu muncul. Satu, Dajjal keluar. Alhamdulillah, Dajjal belum muncul. Kalau Dajjal sudah keluar, tidak lama kata Rasulullah. Dajjal akhirnya menguasai seluruh dunia. Manapun kota di muka bumi ini dimasukinya dan orang berduyun-duyun mempertuhankannya. Menyembah Dajjal. Nabi Isa pun turun. Tanda besar kiamat yang kedua. Nabi Isa turun dibunuhnya Dajjal. Kemudian hamba-hamba Allah yang kami muliakan dihancurkan palang salib seluruh orang Nasrani dan Kristiani semuka bumi ini berlomba-lomba beriman kepada Nabi Isa dan kemudian mereka masuk ke dalam Islam ini secara kafah. Setelah itu Dajjal terbunuh, Nabi Isa sudah turun dengan membunuh Dajjal. Kemudian tanda besar kiamat yang ketiga, lepaslah bangsa paling biadab di muka bumi ini dan bangsa ini Allah ceritakan dalam Al-Quran disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj yang dikurung oleh Zulkarnain mereka beranak pinak mereka tidak dimakan oleh masa dan zaman mereka tidak termakan oleh waktu mereka terus beranak pinak dan berkembang biak di mana tempatnya Allah gaibkan sekarang bila tiba waktunya kata Allah dalam Al-Quran kami akan bukakan dan muncullah Ya'jud dan Ma'jud itu merak membungkus seluruh permukaan bumi menurut keyakinan kami permukaan bumi ini hanya sebatas wilayah timur tengah insyaallah tidak akan sampai kemari tapi Allahu a'lam ini tanda besar kiamat yang ketiga hanya Allah yang mampu membinasakan dan menghabisi Ya'jud dan Ma'jud tidak ada satupun kekuatan termasuk Nabi Isa Imam Mahdi yang ada bersama Nabi Isa tidak mampu melawan Ya'jud dan Ma'jud bangkai mereka kata Rasulullah membungkus bumi ini banyak berserakan bahkan Nabi Isa pun kalau berjalan turun mereka dari mereka kan di embargo terkurung di Jabal Tursina Nabi Isa Imam Mahdi orang beriman terkurung di situ sementara di seluruh permukaan bumi sudah dikepung oleh Yakjud dan Majud manusia manapun yang mereka temukan mereka bantai mereka bunuh air yang mereka dapatkan mereka minum, tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan-hewan yang mereka temukan mereka makan. Tetapi Nabi Isa mendoakan pada Allah, dihabisi oleh Allah, berulat badan mereka, cacing-cacing tanah naik ke atas badan mereka dan memakan badan mereka, matilah mereka. Hadis ini kaum muslimin bukan dongeng, bukan pula hadis lemah, seluruhnya hadis-hadis kuat pilihan seluruh para ulama ahli hadis menyepakati bahwa Ya'jud dan Ma'jud akan mati bumi ini busuk oleh bangkai mereka saking banyaknya Nabi Isa berdoa kepada Allah maka Allah datangkanlah burung-burung besar yang leher mereka sebesar leher burung itu seperti dan sebesar leher onta satu burung menukik ke bumi dan mengangkat satu bangkai Ya'jud dan Ma'jud membuangnya entah kemana Langit ketika itu seperti gelap mau malam Saking banyaknya burung-burung itu bermunculan Dan menukik ke bumi Mengangkat satu bangkai Yakut dan Makjut. Setelah Yakut Makjut bersih dari muka bumi ini bangkainya Tinggallah sisa-sisa serpihan daging-daging busuk dan ulat-ulat Daripada pecahan-pecahan Jasadnya, bangkainya Yakut Makjut. Nabi Isa berdoa lagi Kemudian turunlah hujan lebat selama tiga hari tiga malam Akhirnya bumi ini bersih sebersih-bersihnya masuk tanda besar kiamat yang keempat yaitu masa-masa aman dunia ini tidak akan pernah merasakan keamanan seperti itu pak tidak ada perang sedikit pun tidak ada pembunuhan manusia makmur sejahtera kaya raya saat itu Islam yang Allah janjikan di surah An-Nur surat 24 ayat 55 Islam akan kembali memimpin seluruh permukaan bumi khilafah yang terakhir tegak dan sekarang sudah banyak para politikus dan pakar-pakar ahli-ahli sejarah dunia mengatakan dekat lagi masanya Islam akan kembali menggenggam dunia dengan kesejahteraan yang luar biasa. Harta melimpah ruah, emas berserakan di mana-mana. Cuma sayang, saat itu Bu, jumlah ibu perbandingannya dengan laki-laki 50 wanita, satu cuma laki-laki. Timbul pertanyaan kita, Pak, pada kemana laki-laki pada masa itu? pada kemana mereka akan terjawab insya Allah taala kaum muslimin yang kami muliakan satu orang laki-laki 50 orang wanita tapi tidak ada perang tidak ada pemerkosaan tidak ada perampokan tidak ada maling tidak ada tidak ada pembunuhan bahkan hewan yang paling buas sekalipun bermain-main dengan anak-anak bayi anak kecil dan mereka tidak akan mengganggunya tidak akan memakannya serigala tidak akan menerkam domba yang terpencar daripada komunitasnya tidak pak emas berserakan di mana-mana Bahkan kata Rasul saat itu, saking banyaknya emas, kalian akan mengantarkan emas kepada tetangga kalian. Pak, terimalah Pak. Dengan kedua telapak tangan kalian, terimalah Pak. Ini ikhlas lillahi ta'ala. Apa jawaban orang ini? Waduh, di belakang ada sekian karung, betul. bingung saya mau diapakan. Saking makmurnya manusia ketika itu kaum muslimin. Semua manusia mendapatkan apapun hajat mereka di bumi ini tanpa bersusah payah. Cuma kata Rasulullah, masa itu tidak lama tujuh atau delapan atau sembilan tahun saja masa-masa aman itu lalu nanti manusia akan mati serentak seluruhnya yang mati cuma orang beriman orang yang beriman dengan Allah bapak-bapak, saya, ibu siapapun yang percaya dengan Allah dan beriman pada Allah akan mati di masa-masa aman ini baik, itu tanda besar kiamat yang keempat tanda besar kiamat yang kelima <clears throat> tanda besar kiamat yang kelima adalah terbitnya matahari dari sebelah barat ini tanda besar kiamat yang ke dan saat itu taubat tidak lagi diterima. Ada orang yang ingin masuk Islam sudah tidak diterima lagi oleh Allah pernyataan Islamnya. Terbitnya matahari tidak boleh ditafsirkan Matahari itu artinya cahaya muncul dari Amerika Islam itu akan terangnya dari Eropa Orang berbondong-bondong masuk Islam dari sana Seperti sekarang sudah dimulai Bukan begitu maksudnya kaum muslimin Bukan Benar-benar fisik matahari yang sekarang ini Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari orbitnya Kemudian sujudlah matahari itu di bawah arash kata Rasulullah dalam Sahih Muslim. Semua yang saya terangkan ini kaum muslimin yang kami muliakan didapatkan di kitab-kitab yang paling muktamad, yang paling muktabar di kalangan para ulama al-sunnah wal jamaah. Siapapun di antara kita yang mau menyediakan waktunya menemukan dalil-dalil ini seluruhnya dalil-dalil yang sahih bahkan sampai ke tingkat mutawatir sama kekuatannya dengan Al-Qur'an. Jadi ini bukanlah hadis lemah, hadis hasan, apalagi hadis palsu nauzubillah ini hadisnya kuat dan sampai ke tingkat mutawatir hamba-hamba Allah matahari betul-betul meninggalkan tempatnya lalu Allah perintahkan kalian di bumi gelap kata Rasul kalian merasakan di bumi ketika itu malam yang panjang seperti kalian merasakan tiga malam panjangnya malam yang terasa kemudian Allah perintahkan hai matahari terbit kembali engkau dari tempat biasanya engkau tenggelam maka muncul kembali matahari manusia saat itu baru menyaksikan nah hamba-hamba Allah yang kami muliakan saat itu <clears throat> terjadi besoknya besoknya tanda besar kiamat yang nomor tujuh ya tanda besar kiamat yang nomor enam yaitu muncul binatang dalam surat Al-Anbiya Allah ceritakan muncul binatang dari perut bumi nama binatang itu Allah sebutkan dengan dabbatul ard nama binatangnya binatang raksasa melata di permukaan bumi, membawa tongkat Nabi Musa, membawa cincin Nabi Sulaiman. Orang yang beriman akan diusapkan cincin Nabi Sulaiman kepadanya, maka berubahlah wajahnya putih, bersih dan bercahaya. Adapun orang kafir, tongkat Nabi Musa akan disentuhkan kepadanya, menghitam wajahnya, menghitam seluruh tubuhnya. Maka ketika itu manusia hanya dua warna saja, putih dan hitam. Ibarat Allah ini riwayat juga sampai ke tingkat mutawatir, ya. Lalu setelah berbeda antara manusia di muka bumi ini, binatang ini muncul selama tiga kali di tempat yang berbeda. Kemudian kata Rasulullah SAW berikutnya tanda besar yang tanda besar kiamat yang ketujuh esok harinya, ya. Esok harinya, ibarat Allah bertiup angin lembut dari daerah timur di sebuah hadis yang lain dari Yaman angin lembut ini Pak sejuk siapapun orang yang beriman di muka bumi ini walaupun dia ada di gunung walaupun dia ada di dalam gua walaupun dia ada di lembah walaupun dia ada di di pulau, di gurun Sahara, di mana saja orang yang beriman kepada Allah saat itu berada di muka bumi ini akan dijemput oleh angin itu, disentuh oleh angin itu. Dengan tersentuhnya oleh angin itu langsung meninggal dia di tempat maka berjatuhanlah seluruh orang Islam di muka bumi meninggal dunia serentak subhanallah barulah setelah itu kata Rasulullah terjadi tanda besar kiamat yang ke-8 penenggelaman bumi di sebelah timur tanda besar kiamat yang ke-9 penenggelaman bumi di sebelah barat eh, tanda kiamat yang ke-10 muncul api raksasa dari tanah dataran Yaman yang akan menggiring sisa manusia yang masih hidup ke arah Syam Kaum muslimin yang kami muliakan, dengarkan ini baik-baik hamba-hamba Allah. Alhamdulillah, orang Islam kalau begitu tidak akan menyaksikan kiamat. Setelah tanda ke-10 tanda besar kiamat muncul, barulah malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Trompet pertama kehancuran alam semesta. Artinya orang Islam Pak tidak akan menyaksikan kiamat. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur Pak karena kata Rasul seburuk-buruk manusia adalah manusia yang menyaksikan kejadian kiamat itu seburuk-buruk manusia dan kita tidak akan menyaksikan itu insya Allah ta'ala ah, memang tidak kok Pak Ustadz lama lagi itu kira-kira ribuan tahun lagi mungkin Masya Allah ini gara-gara orangnya jarang dengarkan atau jarang mendalami tentang masalah uruhara akhir zaman Pak buku ini ensiklopedia akhir zaman sejak tahun 2003 saya me mengoleksi, menamatkan dan menuntaskan banyak literatur Islam. Hadis-hadis kitab-kitab baik yang ditulis oleh orang barat, baik yang ditulis oleh para ulama Islam, yang ditulis oleh ulama lokal tentang masalah akhir zaman. Buku ini yang saya saksikan yang paling lengkap dan terbaik, yang paling berhati-hati dan penuh dengan ketelitian. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketahuilah bahwa kiamat yang kita sangka masih jauh itu saya akan berikan surprise. Mudah-mudahan kita udah makan siang semua, Pak. Sudah ya? Alhamdulillah. Kalau udah makan siang kan energinya lebih ada itu. Antara dua, energinya lebih ada atau matanya lebih sayu. <laughs> Saya alhamdulillah belum. Tapi insya Allah taala demi melihat bapak-bapak dan ibu-ibu seperti ini keadaannya energinya muncul entah dari mana. Allah yang kasih. Bapak ibu yang kami muliakan, ketahuilah kenapa saya tanyakan udah makan apa belum. Persiapkan spot jantungnya. Ada hal yang sangat-sangat mengejutkan yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Setelah saya sampaikan itu terpulang pada Bapak Ibu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau percaya silakan percayalah, berimanlah. Yang tidak percaya silakan tolaklah, ingkarilah. Wa ma ala rasulina al balaghul mubin. Kewajiban utusan kami hanyalah menyampaikan dengan jelas. Saya hari ini menyampaikan dengan jelas. Bu, kiamat tidak akan terjadi. Pak, tidak akan terjadi sampai 10 tanda besar kiamat muncul. Alhamdulillah satu pun belum ada yang muncul. Dajjal juga belum. Tapi ketahuilah Bapak Ibu. Kata Rasul, 10 tanda besar kiamat ini. Harazatun manzumatun fi silk. Iyuqta'u silk yatsba'u ba'buha ba'ban 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan yang di tengahnya bolong, lalu ada tali yang masuk dan mempertemukan antara satu dengan yang lain. Di bagian ujungnya disimpul sehingga dia tidak bisa keluar. Iyuk silk ketika bagian ujung simpulnya itu dipotong keluar nggak pak? Satu. Keluar tidak? Keluar satu. boha ba'duha ba'da. Akan diikuti yang satu itu oleh yang lain dengan cepat. Jadi pak, kalau yang satu sudah keluar, yang lain menyusul dengan cepat. Subhanallah, 10 tanda besar kiamat dimulai dengan Dajjal. Kalau Dajjal sudah keluar, tidak lama kemudian Nabi Isa turun. Kalau Nabi Isa turun, artinya tidak lama kemudian Ya'jud Ma'jud lepas. Begitu ceritanya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan. Ada di antara kita yang kenal dengan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas. Siapa ini? Ulama besar Arab Saudi menjadi rujukan seluruh ulama dunia Beliau menangis sejadi-jadinya saat mendengarkan berita terbaru tentang tentang Danau Tiberia atau Danau Tiberias. Danau ini di Israel, Pak, letaknya. Danau Tiberia ini di Israel, dekat perbatasan dengan Lebanon. Silakan lihat di peta kita, Pak. Searching di internet juga silakan sekarang lihat Danau Tiberias. Ada apa dengan danau itu? Di dalam hadis Sahih Muslim Rasul bercerita, Tamim Ad-Dari bercerita kepadaku Hai hey manusia, dengarkan kalian semua Yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari Yang dia temukan di dalam gua itu Adalah, jadi ceritanya begini Tamim Ad-Dari ketika itu masih beragama ini Masih beragama ini ya Masih Nasrani Saya dengan 20 awak kapal saya katanya Diombang ambingkan, diombang ambingkan oleh ombak laut yang sangat tinggi kami tidak mampu mengendalikan diri lagi dan kami terdampar di sebuah pulau di laut Yaman. Lalu kami turun. Seluruh kami masuk ke dalam pulau itu. Hutannya lebat. Kami temukan seekor binatang yang tidak pernah kami lihat, besar, bulu mereka hitam dan tebal. Saking tebalnya bulunya, kami tidak dapat membedakan yang mana yang bagian kepala, mana yang bagian pantatnya. Lalu binatang itu berbicara membuat kami takut kepada mereka. Apa kata binatang itu? Kalian dari Arab? Kami menjawab iya. Ada seorang lelaki di dalam gua sana menunggu menunggu, menunggu kalian dan ingin mendengarkan berita-berita terbaru tentang keadaan dunia. Pergilah kalian ke sana. Kan saking takutnya kami kepada binatang itu kata Tamim Ad-Dari, kami segera lari meninggalkan binatang itu menuju ke tempat yang dia tunjuk. Kami masuk ke dalam gua. Dikagetkan, Pak. Seorang lelaki yang bertubuh gompal terikat dirantai kakinya dengan rantai yang besar, dirantai tangannya dengan rantai yang berat dan besar, dan rantai itu terus menyambung ke lehernya. Laki-laki itu bertanya, "Kalian dari Arab?" Kami menjawab, "Iya." Sudahkah muncul Nabi Umi yang muncul di akhir zaman namanya Muhammad? Kami menjawab, "Sudah." Kalau begitu, sebentar lagi saya akan lepas, katanya. Kemudian, salah satu pertanyaannya lagi, Danau Tiberias masih berair nggak sekarang? Kami menjawab sekarang masih dan tidak pernah susut airnya tidak lama lagi kalau air itu sudah mulai susut dan mengering saya lepas dan saya akan menguasai seluruh dunia ini tidak lama lagi kata Dajjal kata laki-laki itu yang yang gompal itu maka akhirnya singkat cerita dia pun bertemu dengan Nabi Muhammad dia menyatakan keislamannya dan dia menceritakan apa yang dia temukan di dalam gua itu di pulau itu apa kata Nabi Muhammad demi Allah laki-laki yang ditemukan oleh Tamim Ad-Dari ini itulah Dajjal itulah Dajjal laknatullah alaih itulah Dajjal dan laki-laki itu si Dajjal berkata kalau danau Tiberias mulai mengering susut saatnya saya lepas kenapa Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas menangis terseduh-sedan basah jubah bagian dadanya karena Pak lihat sekarang tidak ada dunia mampu menutupi Pak Sumber air utama Israel itu Danau Tiberias itu Pak Sekarang kedalamannya kan cuma dari permukaan Sampai ke dasar itu hanya 45 meter Bapak Ibu yang kami muliakan Sekarang sudah susut dari permukaannya Sudah susut lebih daripada 16 meter Terus susut, terus susut Lihat Pak Siapapun yang ingin melihat dapat menyaksikan sekarang Buka Youtube Danau Tiberias Lihat di internet baca kalau perlu datang ke bapak kapan ada rezeki dikasih Allah rezeki silakan pergilah ke Yerusalem pergilah ke Palestina lihat Danau Tiberias itu nanti di Israel lihat menyusut dan Syekh bin Bas mengatakan hadza zamanu khurujid dajjal inilah zaman di mana dajjal itu nanti akan keluar ini deh zamannya kita zaman kita dajjal akan keluar la ilaha illallah baik kaum muslimin yang kami muliakan Kata Rasulullah tidak ada fitnah yang lebih berat melebihi fitnah Dajjal Semenjak bumi ini Allah ciptakan Tidak ada yang lebih berat melebihi beratnya keluar Dajjal Apapun bencana di alam Apapun musibah di alam Seluruhnya masih kecil Dibandingkan dengan fitnah dan bahaya Dajjal Ketahuilah Dajjal itu pasti akan keluar di akhir zaman Masalahnya kaum muslimin yang kami muliakan Siapapun kalian, sekuat apapun iman kalian, apabila bertemu dengan Dajjal, kalian pasti akan menyembahnya. Kalian akan menjadi abdinya. Sekuat apapun iman kalian. Janganlah salah seorang di antara kamu bercita-cita untuk bertemu dengan Dajjal. Lalu dia yakin dia akan aman dengan imannya. Tidak, dia akan murtad dan dia akan menyembah Dajjal. La ilaha illallah. Sekuat-kuat iman orang, Pak. Kecuali seorang anak lelaki remaja belia, kata Rasul kecuali seorang anak lelaki remaja belia yang nanti bertemu dengan Dajjal lalu dia berkata saya tidak percaya dengan kamu dan saya tidak beriman dengan kamu kamu adalah Dajjal maka marah Dajjal itu kepadanya jika kamu tidak mengakui saya Tuhanmu maka kamu saya bunuh kata lelaki remaja belia itu lakukan apa yang kamu lakukan dan penting saya tetap mengkafiri kamu maka kata Rasulullah Dajjal pun mengambil kepalanya dan menggergajinya dalam keadaan hidup. Darah muncrat ke muka ke belakang. Digergaji dibelah kepala itu sampai terbelah badannya. Matilah laki anak lelaki remaja belia ini. Kemudian Dajjal kata Rasulullah mengelilinginya satu kali keliling. Dikelilingi satu kali keliling, lalu Raja berkata kepadanya, "Kum, bangkit kamu. Hidup kembali." Allah perkenankan satu kali itu Laki-laki ini bertaut seluruh tubuhnya yang dua terbelah itu, kemudian dia bangkit dan berdiri. Apa kata Dajjal? Sekarang kamu lihat. Cuma Tuhan yang mampu menghidupkan yang sudah mati dan saya sudah melakukan itu pada kamu. Barusan kamu mati, saya hidupkan kembali. Sekarang percayalah kamu saya Tuhan kamu. Berimanlah kamu bahwa saya Tuhan kamu. Apa kata lelaki itu? Lelaki remaja bilia itu, makin mantap keyakinan saya sekarang saya baca dalam hadis Nabi bahwa si Dajjal itu akan membunuh seorang anak lelaki remaja. Ternyata saya orangnya. Oh manusia ini Dajjal asli ini. Ingkari oleh kalian makhluk ini, ini Dajjal. Kufri dia. Sejak itu Dajjal ingin membunuhnya kembali dan dia tidak sanggup lagi membunuhnya. Dan tidak seorang pun manusia bisa dibunuh oleh Dajjal sejak hari itu. Maka kaum muslimin, ada surprise buat kita bersama. Apa itu? Di TV kotor, di beberapa TV Arab, beberapa tahun yang lalu dan masih ada di YouTube sekarang beberapa cuplikannya bisa disaksikan dialog antara apa, presenter ya pembawa acara di televisi dengan ulama dan masyayikh para syekh di Palestina telah lahir seorang bocah laki-laki bocah ini baru saja lahir ketika dia selesai dimandikan dan dibungkus dengan kain dia berbicara semua yang hadir mendengarkan apa yang dikatakannya. Hanya satu kali itu dia berbicara. Apa ungkapan yang keluar dari mulutnya? Seandainya ada di antara kita yang pandai bahasa Arab, ada yang pandai bahasa Arab di antara kita, insya Allah, tolong bantu terjemahkan. Kata abu bayi laki-laki itu, ana saya sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada subhanallah kaum muslimin Ana, apa artinya ana apa? Saya, udah pandai Pak Mas <laughs> Arab udah oke. Okay. Rajulun laki-laki. Saya ketuluni yang akan dibunuh. Dajjal oleh si Dajjal. Wala yaqtulu ba'di dan dia tidak akan mampu lagi membunuh sesudahku ahadan seorang pun abadan selama-lamanya anak ini telah lahir kaum muslimin sayalah anak laki-laki yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal dan dia tidak akan mampu lagi membunuh setelah aku selama-lamanya kaum muslimin anak ini sedang tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas yang soleh dan dijaga dengan orang-orang ulama-ulama yang soleh di Palestina baik Danau Tiberias mulai mengering itu adalah tanda yang nyata hadisnya jelas Masalah anak itu cuman hadisnya Nabi menyebutkan seorang anak lelaki remaja belia dibunuh oleh Dajjal. Ha? Tetapi pengakuan dan saksi yang kita temukan di siaran televisi Qatar itu kaum muslimin yang kami muliakan cukup mengguncang keadaan kita bersamaan hamba-hamba Allah yang kami muliakan Dajjal tidak akan keluar sampai mengeringnya Danau Tiberias dan Danau Tiberias hari ini sudah mengering lebih 30% dan terus mengering terus mengering Barusan saya baca koran Pak Kompas. Waktu saya masih di Jakarta, saya baca Kompas. Saya baca di situ bahwa untuk dalam waktu tahun-tahun dekat ini El Nino akan kembali menggilai bumi. Kekeringan frontal akan terjadi di bumi, Pak, di mana-mana. Dan kita baru saja mendengar tentang melesatnya asteroid di atas bumi kita. Bapak dengarkan ini semua, Pak. Asteroid ini, Pak, besarnya tiga kali lapangan bola bola bola sepak kita, bola kaki kita. Sempatlah asteroid ini jatuh menabrak bumi setengah bumi hancur. Alhamdulillah dia masih jauh 1,7 apa juta kilometer jaraknya ya dari bumi kita. Maaf, 1 juta 700 kilometer jaraknya dari bumi kita. Tetapi sudah dekat. Di Malaysia, Pak, saya satu minggu yang lalu tepat di Malaysia, tepatnya di Sabah. Di Sabah dua malam berturut-turut jam 8 sampai jam 9 bumi Malaysia dapat menyaksikan dengan mata telanjang 400 meteor melesat di atas negara langitnya negara Malaysia baik kaum muslimin saya yang mau saya sampaikan adalah ketahuilah Dajjal tidak akan keluar sampai cucu kandung Nabi Muhammad yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi muncul terlebih dahulu muncul terlebih dahulu mempersatukan umat Islam di muka bumi ini Umat Islam yang sedang carut marut Umat Islam yang sedang lemah Agama Islam yang sedang hancur digoyang dari berbagai penjuru dunia Dari berbagai segi dan seberbagai penjuru Kaum muslimin muncul dulu Barulah nanti di tangannya Umat Islam akan kembali padu Khilafah tegak baru perang melawan Dajjal Dan ketahuilah Namanya Imam Al-Mahdi Imam Al-Mahdi Namun mohon diingat Imam Mahdi ini ada dua versi versi Syiah satu versi Ahlus Sunnah wal Jamaah satu kalau versi Syiah Imam Mahdi itu kerjanya nanti kalau udah bangkit dihidupkannya Abu Bakar dihidupkannya Umar dan disiksa sampai hari kiamat dihidupkannya Bunda Aisyah istri Nabi kemudian Bunda Aisyah ini akan disiksa pula dirajam sampai hari kiamat karena menurut fitnahnya orang Syiah Imam Mahdi ini kerjanya uh, telah menuduh Bunda Aisyah ini pezina mereka melaknat Bunda Aisyah setiap hari Jumat dalam khutbah na'udzubillah Imam Mahdi ini akan menghancurkan Ka'bah lalu memindahkan tanah suci ini ke Karbala akan memindahkan tanah suci ke Qum Imam Mahdi ini akan meratakan seluruh masjid al-sunnah wal jamaah semuka bumi siapapun orang Islam sunni yang tidak mau bergabung kepada syiah akan dibantai oleh Imam Mahdi versi ini versi syiah alangkah ngerinya pak Alhamdulillah ternyata itu hanya hadis karangan-karangan mereka saja Pak tidak ada aslinya itu tidak akan pernah wujud tapi Imam Mahdinya versi Sunni sepakat para ulama ahlu sunnah mengatakan dia akan muncul di akhir zaman kemunculannya nanti mempersatukan seluruh umat Islam menaklukkan seluruh timur tengah dan menegakkan khilafah sebelum itu terjadi kondisi dunia menjelang kemunculannya nasabnya kalau menurut syiah nasabnya Hussein bin Ali ke sana Pak Husain bin Ali, Husain bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan bahwa Imam Mahdi ini adalah dari Hasan bin Ali. Ali dan Fatimah kan melahirkan anak kembar kan? Hasan dan Husain. Nah, Imam Mahdi nggak versi Ahlussunnah wal Jamaah dari Hasan bin Ali. Baik kaum muslimin, tidak seganas yang dikatakan tadi bahkan Imam Mahdi ini menyebarkan rahmat dan kedamaian Nah sekarang kalau Imam Mahdi yang sudah keluar Pasti Dajjalnya muncul Karena ini tiga tokoh yang akan muncul bersamaan Pak Imam Mahdi dulu Tak lama kemudian Dajjal kemudian Nabi Isa Tiga tokoh ini tokoh akhir zaman ini Dan ketahuilah saya akan cerita sedikit tentang Imam Mahdi Sedikit saja Tapi ingat Al-Mahdi muncul di tengah-tengah keadaan dunia penuh dengan kekacauan dan huru hara. Demikian Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, sekarang ada tidak dunia yang aman? Ada tidak kaum muslimin? Gaduh di mana-mana. Betul tidak? Satu, yang kedua. Mahdi tidak akan muncul sampai di Syam terjadi pembantaian, peperangan dan huru-hara, fitnah, fitnah, fitnah. Syam itu kaum muslimin Palestina, Suria, Lebanon, Yordania. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Sedang kacau nggak negeri itu sekarang? Ini masuk tahun keempat Pak, pembantaian. Masuk tahun keempat perang, fitnah, hancur sekarang Damaskus hancur seluruh tanah-tanah yang ada di Suria Lebanon merebak peperangan sampai ke Lebanon Yordania genting ibarat Allah kekacauan sedang ada di Syam itu pertanda Imam Mahdi dekat lagi keluar dekat sekali yang ketiga Imam Mahdi tidak muncul sampai seorang raja yang menguasai Makkah dan Madinah meninggal dunia terlebih dahulu Makkah Madinah itu di mana Bapak? Arab Saudi Arab Saudi ini siapa rajanya sekarang? Raja Abdullah Raja Abdullah ini berapa umurnya Pak? Berapa umurnya Bu? Yang tahu berapa umur Raja Abdullah saya kasih hadiah buku Umurnya sekarang 90 tahun Raja Abdullah ini Dan ketahuilah Isi badannya seluruhnya sudah cangkokan Pak Nggak ada yang asli lagi Sehingga dokter dan para medis internasional mengatakan dihukumlah Imam uh, eh, Raja Abdullah ini mati secara klinis ketergantungan pada obat dan peralatan dokter jika tidak ada dia sudah mati kemudian kata Rasul meninggal seorang raja yang menguasai Mekah dan Madinah ada tiga calon penggantinya hadis Rasulullah saya tatilu inda kanzikum salah satu min abnail khalifah ketika meninggal seorang raja yang menguasai Mekah dan Madinah akan saling berbunuh-bunuhan akan saling berperang tiga orang calon pengganti dan wala yakunu li ahadin minhum tidak akan jatuh kepada salah seorang pun di antara mereka yang bertiga itu kenapa? karena akan jatuh kekuasaan itu ke tangan cucu kandungku Al-Mahdi kaum muslimin Raja Abdullah dengan kondisinya yang segitu, umurnya yang sudah segitu bulan Februari kemarin telah dinobatkan tiga pangeran calon pengganti beliau ini yang akan memperebutkan kekuasaan besok ini Arab Saudi kan mulai tahun ini resmi masuk kepada uh, era demokrasi ya Bapak Ibu siapa yang pertama Pangeran Salman bin Abdul Aziz Siapa yang kedua? Pangeran Ahmad bin Abdul Aziz. Siapa yang ketiga? Pangeran Macron bin Abdul Aziz. Lihat mirip dengan hadis ketika meninggal seorang raja yang menguasai Mekah dan Madinah maka tiga orang calon penggantinya akan saling berbunuhan Pak Ibu dengan nikmat dari Allah tahun kemarin saya telah membawa ayah kandung saya umroh full Ramadan iktikaf di tanah suci Alhamdulillah saya bawa juga istri saya Pak full Ramadan saya duduk di tempat yang strategis di mana para ulama senior-senior orang-orang orang Arab Saudi duduk di situ kami sering bincang Pak, salah satu perbincangan mereka apa? Kalau Raja Abdullah kami ini meninggal, maka kami tidak jamin Arab Saudi akan aman. Kenapa? Calon penggantinya saja sekarang sudah ada ambisi yang sangat terang-terangan, Pak. Antar satu dengan yang lain sudah sudah sudah saling membuat konspirasi untuk menghabisi yang lain. Sudah saling tuduh menuding dengan apa? Kalau menuding dengan tangan nggak apa-apa, Pak. Ini dengan pistol. Saudara atas sesama saudara Udah saling memperebutkan Belum lagi meninggal Raja Abdullah Sudah begitu keadaannya sekarang ini kaum muslimin Maka kata mereka Kalau meninggal Raja Abdullah ini Arab Saudi ini tidak akan keaman lagi Benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berlomba memperebutkan jabatan kekuasaan itu tiga orang pangeran, tiga orang putra mahkota dan tidak akan jatuh ke tangan salah seorang pun di antara mereka. Raja Abdullah umurnya sudah 90 sekarang. Penyakit di dalam badannya sudah akut. Sementara pengarap penggantinya sudah ditunjuk tiga orang. Apalagi kalau meninggal maka yang akan memegang tampukan eh, tampuk kekuasaan adalah Al-Mahdi. Berarti lelaki tersebut jika benarlah Raja Abdullah ini orangnya, lelaki tersebut sudah ada di kehidupan bumi ini, Pak. Hanya saja kita tidak tahu yang mana tepatnya orangnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, <clears throat> Al-Mahdi baru baru turun, eh, maaf, Al-Mahdi baru muncul ketika bumi ini mengalami serangan-serangan meteor. Pak, Bu, meteor menyerang bumi, hujan meteor. Dengarkan sekarang. NASA Amerika tahun 2013 setelah meteor pertama menabrak Siberia, Rusia pada tanggal 15 Februari, betul? Kemudian yang kedua jatuh pada tanggal 15 14 eh, April di Argentina. Di malam hari jatuhnya, Pak. Kalian yang di Siberia itu beratnya 10 10.000 ton. Alhamdulillah jatuhnya tepat di danau es sehingga membentuk kawah yang terbakar itu, Pak. 1200 korbannya. Karena gelombang kejut daripada perjalanannya menyebabkan pecah seluruh kaca-kaca gedung-gedung yang ada dan melesat seperti kecepatan peluru. Kenalah orang-orang yang ada di dekat kaca itu. 1200 korban Rusia mencak-mencak kenapa kita tidak sempat mendeteksi lalu baru diumumkan oleh NASA Amerika bahwa sesungguhnya bumi kita saat ini saat ini wahai kaum muslimin sedang ini bumi kita ini bumi kita bumi kita sedang memasuki arus sungai meteor yang jumlahnya ratusan juta banyaknya di ruang angkasa sana bumi kita sedang memasuki arus sungai itu makanya yang di Sabah saya katakan itu 400 meteor yang melintas di langitnya negara ya Nah kaum muslimin Rusia langsung mengajak Amerika, Cina, Inggris, Eropa dan negara besar diajak untuk menyelamatkan bumi dari serangan meteor pada akhirnya Rusia harus menerima kenyataan dan mengeluarkan pernyataan yang memilukan apa katanya tidak ada yang dapat menyelamatkan bumi dari serangan meteor kecuali doa negara anti Tuhan pak mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan bumi dari serangan meteor kecuali do doa Baik kaum muslimin yang saya muliakan. Rasul berkata ketika Imam Mahdi keluar, kamu akan berperang dengan pedang. Kamu akan berperang dengan tombak, dengan panah. Kamu akan menunggang kuda dan kamu akan berjalan di atas kaki kamu. Lihat hadis hadisnya itu Pak. Saat Al-Mahdi keluar, kamu akan berperang dengan pedang, dengan panah, dengan tombak. Masya Allah. Dengarkan. Albert Einstein. Ini tidak ada yang tidak pernah dengar nama ini. Albert Einstein ketika beliau didesak oleh lebih daripada 2000 wartawan seluruh dunia bahkan negara-negara besar dunia yang sedang berlomba-lomba membangun industri dan pabrik-pabrik besar untuk membuat senjata nuklir persiapan perang dunia ketiga ditanyain beliau pendapat antum pendapat anda wahai tuan Albert seperti apa perang dunia ketiga jawaban Albert Einstein mengejutkan kalian tidak akan berperang dengan senjata canggih yang kalian buat saat ini saya tidak tahu kalian akan berperang dengan senjata apa, tetapi kalian akan berperang dengan senjata manual. Itu pernyataan Albert Einstein, Perang Dunia Ketiga. Kaum muslimin, Steve Jobs, siapa yang tidak kenal dengan nama ini? Orang yang menemukan teknologi digital, Steve Jobs. Hah? iPad itu, kan dia salah seorang komisarisnya, pemilik daripada iPad ini kaum muslimin, Beliau mengatakan sebelum meninggal dunia di hadapan lebih dari 2000 karyawannya dan ini dimuat dari Republika dua kali Pak tiga tahun yang lalu dua kali terbitan. Apa pernyataan Steve Jobs? Saya adalah orang terakhir yang menemukan teknologi ini. Sepeninggal saya kalian semua akan kembali ke zaman batu. Sepeninggal saya dekat sekali kaum muslimin. Baik berkenaan dengan meteor loh ini, berkenaan dengan meteor, saya membongkar rahasia. Kenapa Pak? empat tahun yang lalu Amerika Serikat telah merampungkan pekerjaan besar mereka selama 20 tahun ini selesai empat tahun yang lalu apa yang mereka selesaikan bunker raksasa di bawah tanah kedalaman 30 sampai 300 meter pak sudah enam bunker raksasa mereka siapkan sudah enam bunker raksasa satu bunker raksasa itu mampu memuat 500 ribu manusia dan disiapkan dan dilengkapi dengan seluruh perlengkapan dan per apa itu kebutuhan hidup bertahan selama satu tahun. Rusia juga sudah membangun tiga bunker raksasa di bawah tanah bumi mereka. Inggris sudah membuat, Jerman sudah buat, dengan negara besar Belanda juga sudah buat. Saya nggak tahu Indonesia sudah buat apa belum. Kayaknya belum, Mbak ya. Tapi kalau bunker untuk nyimpan harta benda pribadi ada bunker untuk penyelamatan kenapa Amerika mempersiapkan mereka sudah baca Pak 40 tahun yang lalu bahwa bumi ini 40 tahun ke depan akan mengalami serangan meteor ada peralatan canggih mereka NASA Amerika itu terkenal dengan peralatan canggih mereka dan pakar-pakar astronomi mereka. Nah sekarang kita pelajari rahasia, rahasia demi rahasia, pak. Apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman menjelang kiamat bumi ini akan mengalami serangan meteor. Michel Penn, seorang pakar astronomi dunia berkata, meteor kemarin kan sudah tiga pak, tahun 2013 baru tiga. NASA Amerika mengumumkan bahwa dalam rentang empat tahun berturut-turut 2013 2014 2015 2016 bumi ini menurut perlatan canggih NASA Amerika dan diumumkan secara resmi kepada seluruh dunia bumi ini akan mengalami tabrakan sebanyak 1300 meteor mengalami tabrakan sebanyak 1300 meteor ingat Rasulullah bersabda di akhir zaman menjelang kiamat bumi akan mengalami hujan meteor dan Michel Penn mengatakan pakar astronomi dunia mengatakan meteor ini Pak ada yang namanya side light, yaitu meteor besi kalau dia meteor itu di luar angkasa kecepatannya 120 ribu kilometer kecepatannya di luar angkasa bayangkan kemudian kekuatan daya ledak meteor itu satu meteor itu Pak makin besar dia mungkin dahsyat ledakannya satu meteor itu bom Nagasaki bom nuklir yang meledak di Nagasaki yang mampu membunuh 50 ribu manusia menjadikan manusia bagaikan karbon Pak di Nagasaki dan Hiroshima ketahuilah meteor itu kalau jatuh menabrak bumi kekuatan daya ledaknya lebih dari satu juta kali lipat bayangkan Bapak pernah dengar nama Al-Quran namanya surat Ad-Dukhan pernah dengar Pak dalam Al-Quran ada nama surat namanya Ad-Dukhan insya Allah ya Pak ya surat Ad-Dukhan ini artinya adalah kabut atau asap tebal yang panas Allah jadikan nama di antara salah satu nama surat. Kenapa? Pentingnya peristiwa ini akan terjadi di akhir zaman menjelang kiamat. Ini akibat meteor Pak. Siderat tadi yang saya ceritakan oleh Michel Penn. Siderat ini ketika menabrak dan menghantam atmosfer bumi kita, terjadi ledakan yang dahsyat. Boom! Seluruh bumi akan mendengarkan suara itu. Kemudian dia menerobos masuk dengan keras Lapisan demi lapisan atmosfer pelindung bumi kita ini akan diterobosnya, terbakarlah dia. Kemudian menimbulkan medan magnet yang sangat kuat dan ini menyebabkan seluruh apapun logam di muka bumi ini, besi akan terinduksi oleh medan magnet yang kuat ini. Maaf Pak, mobil kita besi, mesinnya dari apa? Besi akan lengket Pak. Di starter nggak bisa hidup lagi pesawat tempur, pesawat apa tuh kapal-kapal induk, pabrik-pabrik industri-industri raksasa, termasuk pistol dan senjata kita yang ada di tangan Bapak sekarang ini. Wahai hamba-hamba Allah, seluruhnya akan terinduksi oleh satelit ini ketika dia menabrak bumi kita. Pergesekannya yang sangat keras dengan atmosfer bumi kita menyebabkan dia menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Seluruh logam yang ada di muka bumi ini terinduksi dan disitulah lumpuh semua teknologi kita sekaligus dia menimbulkan gelombang elektromagnetik yang sangat kuat dan tinggi tegangan yang sangat tinggi menyebabkan lumpuh dan matinya listrik serta apapun yang memakai dan menggunakan jasa satelit satelit juga akan musnah pak tidak ada lagi internet tidak ada lagi TV tidak ada lagi handphone handphonenya masih ada tapi udah nggak bisa digunakan lagi komputernya masih ada, televisi masih ada, fisiknya, tapi sudah tidak bisa digunakan lagi. Inilah dia kita kembali. Benar kata Rasulullah, nanti ketika zaman Al-Mahdi keluar, Thumma uttum min badatum. Kalian semua kata Rasul akan kembali seperti zaman sekarang. Pada saat Al-Mahdi itu muncul dan menjelang Al-Mahdi itu muncul, kalian semua hai manusia akan kembali seperti zaman ini. Bu, biasanya kita ngidupkan api itu pakai kompor gas, Bu ya. Sekali putar aja ceklek langsung hidup nyala. Besok nih Bu siap-siap pakai batu lagi. Benar, Pak? Benar. Kenapa Albert Einstein berani mengatakan kalian akan perang dengan senjata manual? Karena mereka termasuk orang-orang yang berkecimpung dalam dunia dan teknologi dan sains. Mereka bukan orang-orang bodoh, mereka bukan para peramal wahai kaum muslimin. Dan mari kita dengarkan tiga meteor jatuh 2013 Sekarang sudah dekat Dengarkan wahai Muhammad Allah berikut ini Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Fi hadhil ummah Khasfun Wa maskhun Wa qadfun Pada umat ini Di akhir zaman Akan terjadi penenggelaman bumi Bumi terbelah pak Kayak di film kiamat 2012 Wa maskhun Perubahan bentuk Wa qadfun Dan serangan meteor Qalu para sahabat bertanya, "Wa mata dzaka ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, boleh kami tahu kapan itu kejadiannya? Qala Nabi menjawab, kalau tiga keadaan ini terjadi di waktu zaman kalian, maka yang tiga tadi pasti akan terwujud. Satu kata Nabi, "Idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur." Idza zaharatil qainat kalau penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di mana-mana. Dua, wal maazif kalau musik dan alat-alat musik sudah digandrungi dan dicintai disenangi oleh umatku di mana-mana. Wasyuribatil khumur kalau khamar dan barang-barang memabukkan barang-barang haram narkoba, ganja dan lainnya menyebar di mana-mana. Bila zaman itu tiga-tiga ini sudah muncul, maka meteor akan menabrak bumi dalam jumlah yang banyak, kemudian akan terjadilah penenggelaman bumi, akan berubahlah bentuk manusia. Masya Allah. Bapak Ibu, menurut Ibu, menurut Bapak, tiga kondisi ini sudah ada nggak di zaman kita sekarang? Penyanyi wanita bermunculan di mana-mana musik dan alat musik disenangi dan digandrungi oleh umat Nabi di mana-mana. Betul? Kemudian yang ketiga, barang-barang haram menyebar secara luas di mana-mana. Bila zaman ini datang, ketiga-tiga ini ada, maka meteor akan menabrak bumi dalam jumlah yang banyak. Wajar kalau Amerika Serikat, NASA Amerika Serikat mengatakan 1300 meter akan menabrak bumi dalam 4 tahun ini 2013, 2014, 2015, 2016 dan meteor inilah diantaranya yang akan melumpuhkan teknologi kita maka maaf-maaf saja Pak Bapak di Vatikan sekarang ini di gereja bawah tanahnya di, di bawah tanahnya di undergroundnya di Cambridge di Oxford di Inggris gereja-gereja besar dunia Pak sekarang sedang dilatih pemuda-pemuda Kristen secara militan tapi latihannya Pak pakai pedang aneh Pak latihannya pakai pedang dilatih menggunakan panah, mahir memanah di atas kuda. Ribuan jumlahnya. Kalau Bapak mau mendengarkan dan mengikuti terus perkembangan, kenapa dunia sudah canggih ini kok masih berlatih panah? Kok malah dilatih Pak? Ribuan pemuda-pemuda Kristen pada hari ini dilatih untuk menunggang kuda, ya. Dan memanah di atas kuda. Subhanallah kaum muslimin. Lihat di internet bagaimana mahirnya mereka sekarang itu. Dalam jumlah yang sangat banyak di atas kuda sambil berlari, yang lain melemparkan sesuatu di panah. Yang lain main pedang sana kemari. Kenapa? Di Injil pun ternyata sudah diisyaratkan bahwa kondisi manusia di akhir zaman akan berperang dengan pedang. Sama ternyata. Taurat, Injil dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kondisi kita dan itu soon, very very soon. Dekat sekali kaum muslimin. Pak Ustaz, kayaknya kami nggak sanggup terima ini. Yang nggak apa-apa nggak siap kami mempercayai juga nggak apa-apa Wong dari awalnya sudah dikatakan faman syaa falyu'min waman syaa Yang mau percaya percayalah, yang tidak percaya terserah, tapi tetap beda, Pak. Karena kata Nabi, kalau terjadi ini, kalau terjadi ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini supaya kamu selamat. Kalau yang percaya dia lakukan, dia selamat. Yang tidak percaya dia tidak melakukan, maka dia tidak selamat. Beda orang yang siap dengan yang tidak siap. Ya, beda kaum muslimin yang kami muliakan saya pak e, bapak kapolda kita berdiri saya serang kayak gini maaf ya pak kapolda mau bercanda dengan saya mungkin dah akrab kali beliau pukul sini saya pop karena saya nggak siap sakit nggak tapi coba kalau beliau ustaz ustaz siap-siap ustaz ya ini pukulan Mike Tyson sebelah kanan ustaz baik pak kasih pak hmm saya siapkan dulu otot saya, dipukul. Kalaupun terasa, insya Allah tidak sah. Kenapa? Saya ada persiapan. Kalau saya tidak siap, walaupun bobot pukulan yang dapatnya sepertiga, sakit ke muslimin. Ini maksud saya, orang yang melakukan persiapan dengan orang yang tidak melakukan persiapan beda. Dan ternyata persiapannya juga logik kok. Nabi menganjurkan ketika huru hara di Syam seperti di Suriah pada hari ini merebak panasnya peperangan dan pembantaian terjadi di sana kamu wahai umat Islam di mana saja berada berlomba-lomba beramal soleh berlomba-lomba beramal soleh Allahu Akbar ternyata di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158 Allah berfirman orang yang selamat di akhir zaman dari beratnya huru hara bencana dan fitnah musibah adalah orang beriman yang punya tabungan amal soleh yang banyak dan Nabi mengatakan starting kalian untuk berlomba-lomba memperbanyak amal soleh adalah ketika huru hara di Syam melanda bumi ini huru hara di Palestina, Suria Lebanon, Yordania saat itu kalian perbanyaklah amal soleh jadi ini Pak, Bapak sebagai pemangku amanah umat yang sangat berat ini berlomba-lomba memperbanyak amal soleh apapun bentuk amalnya sesuai dengan pekerjaan bapak sholat lima waktunya disiplinlah bagaimanapun usahakan Hah? dimanapun kita berada bentar lagi masuk Ramadan nih ini hari perlombaan 30 hari memperbanyak tabungan amal soleh kita pak puasa yang benar Takutlah kepada Allah, sebentar lagi bumi ini tidak akan aman. Sebentar lagi kekacauan peperangan merata di mana-mana. Karena kata Rasulullah, menjelang Al-Mahdi keluar, peperangan akan merata di seluruh permukaan bumi ini. Peperangan akan merata di seluruh permukaan bumi. Pak, sekarang seluruh Timur Tengah sudah perang. Di beberapa negara saat ini di Amerika dan Eropa sudah kacau dan bumi ini akan terbungkus oleh peperangan pembunuhan, pembantaian hanya gara-gara memperbutkan makanan. Kapan? Setelah meteor jatuh. Rasul mengatakan setelah meteor jatuh meteor ini Pak ketika menabrak laut maka 230 Michel Penn menjelaskan 230 meter tingginya tsunami akan melanda daratan-daratan permukaan bumi Aceh dulu berapa Pak ketinggiannya? 20 20 meter ini 230 meter meteor yang garis diameternya 2 km itu kalau menabrak laut menghantam laut maka menimbulkan gelombang tsunami 230 meter kaum muslimin makanya dalam film kiamat 2012 itu ilustrasi yang tepat kemudian kalau dia jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan maka melelehlah kutub itu melelehlah dan air laut pun naik ke permukaan 7 meter lagi Jakarta hilang New York hilang Chicago, juga hilang New Zealand hilang Florida hilang Negara-negara yang membangun kota-kota besarnya tepian pantai hilang 7 meter pak naiknya laut. Kalau jatuhnya di daratan dan ternyata Allah Akbar di surat At-Tur, di surat Al-Muluk, di surat dukhan di surat Al-Hadid meteor ini kemungkinan jatuhnya di daratan tepat menurut ayat dan menurut hadis. Kenapa demikian? Karena ketika dia jatuh ke bumi, ke daratan akan terjadi ledakan yang sangat dahsyat, ledakan yang sangat dahsyat. Ya, kemudian ledakan itu akan menggali dan membuat bumi ini lengkung ke dalam partikel-partikelnya membumbung ke langit gelombang kejut daripada ledakan itu menimbulkan kekuatan 800 km per jam membungkusi bumi dengan cepat panas itu pak jadi bersatulah antara asap meteor yang tadi menabrak lapisan atmosfer kita yang seperti gunung meletus dan bersatulah dengan debu yang dihasilkan oleh ledakan yang ada di daratan bumi kita nggak tahu jatuhnya nanti di Afrika di Amerika atau di mana kita nggak tahu atau mungkin saja di Indonesia kita tidak tahu di mana jatuhnya. Intinya bumi ini akan gelap, gelap. Kata Rasulullah gelapnya 40 hari 40 malam. Kalian dekatkan telapak tangan kalian seperti ini. Kalian tidak akan mampu melihat sedikit pun telapak tangan kalian. Mata apa? Matahari tidak nampak selama 40 hari 40 malam. Ternyata kaum muslimin kalau Amerika Serikat agak berlebihan mereka mengatakan selama setahun bumi ini gelap. Kalau Rasul mengatakan 40 hari. Nah, Bapak Ibu percaya pada Rasulullah pada Amerika Serikat? Rasul mengatakan 40 hari 40 malam ya orang beriman percaya pada Rasul lah tapi ingat itu panas pak orang-orang kafir di muka bumi ini kata Rasulullah kulit-kulit mereka melepuh seperti masuk dalam open memengkak-mengkak pak melendung ah, melendung apa maksudnya menggembung ya ya baik kaum muslimin yang kami muliakan kemudian melelehlah asap keluar asap melelehlah cairan darah keluarlah asap dari mulutnya keluarlah asap dari telinganya dari matanya dari duburnya cuma orang-orang beriman yang tetap utuh dan mereka hanya seperti demam dan flu saja Masya Allah makanya orang beriman diharapkan agar tetap bertahan dalam ketaatan dan amal soleh saat itu terjadi kita hanya kita utuh pak tapi orang-orang yang kafir orang yang tipis iman tipis iman tipis amal soleh berubah bentuknya Misword what yang cakep-cakep sekarang pak itu kan jadi zombie mengerikan bentuk mereka seluruhnya hanya orang beriman maka wahai hamba Allah, tidak salah kalau Nabi mengatakan berlomba-lomba dalam perbanyak amal soleh. Ketika huru-hara di Syam sudah meledak, merata dan pembantaian kalian saksikan di sana, maka wahai umat Islam perbanyaklah amal soleh karena huru-hara bumi ini akan merata nanti. Kemudian baru setelah itu terjadilah uh, mengeringnya sungai Ofrat di Irak. Saya sudah diisyaratkan ini berulang-ulang waktu sudah habis. Ya. Baik, saya minta izin uh, insyaallah taala sesuatu yang dibawa dengan penuh kemuliaan hati tidak akan pernah lepas insyaallah taala boleh saya minta izin seperti lagi Pak ya kaum muslimin yang kami muliakan masih boleh saya lanjutkan Ya, barakallahu fikum. Saya pikir mungkin ini kali pertama dan terakhir saya datang kemari, Pak. Jadi saya berharap <laughs> saya berharap penyampaian saya ini sempurna. Saya nggak mau gantung gitu ya. Baik Bapak Ibu, kami yang kami muliakan. Sekarang eh, mengeringnya sungai Ofrat adalah tanda keluarnya Imam Mahdi. Tahu tidak Bapak Ibu berita besar dunia sekarang Pak? Tanggal 12 Februari 2013 di majalah paling bergengsi di Amerika Serikat namanya New York Times. Ya. Di majalah itu dimuat pernyataan uh, resmi NASA Amerika bahwa sungai Ofrat yang ada di Irak saat ini sudah mengering 60%. Tahun 2014 kata mereka akan mengering total. Ingat kaum muslimin, kata Rasul di akhir zaman menjelang kiamat akan mengering sungai Ofrat dan apabila sungai itu mengering maka muncullah gunung emas. Pak George Walker Bush sebelum diganti oleh Barack Obama menyatakan pernyataan yang membuat merinding bulu roma ini, Pak. Satelit kita telah menangkap satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak bagaimanapun kita semua saya teluk dan tetap memiliki emas itu dan kemarin ini bulan Februari Barack Obama tidak jadi menarik 135 ribu pasukan militernya yang ada di wilayah Teluk kenapa? padahal Barack Obama Amerika Serikat itu udah nggak mampu lagi pak membiayai militer di Timur Tengah udah nggak mampu negara paling miskin di dunia sekarang ini paling banyak utangnya nomor satu di dunia Amerika Serikat pak udah nggak sanggup membiayai lagi militernya yang ada di Timur tengah. Tapi kenapa nggak jadi ditarik? Kenapa Pak? Karena sungai Ofrat hari ini yang ada di Irak, kalau dulu orang harus naik naik kapal Pak seberang sana atau pakai jembatan atau dengan helikopter. Sekarang Pak udah bisa kayak gini. Bapak jalan kaki aja. Sising aja sedikit. Tahun 2014 mengering 100% kata NASA Amerika dan sekarang kering kaum muslimin. Dan gunung emas itu permukaannya sudah mulai menonjol. Makanya Cina, Rusia, India, Iran, uh, apa blok timur kata Rasulullah di Sahih Bukhari Sahih Muslim akan terjadi perang besar akhir zaman antara blok timur dan blok barat kalian akan bergabung dengan blok barat barat ini para ahli hadis mengatakan adalah Amerika dan Eropa kalian akan bersatu dengan blok barat memerangi blok timur ternyata sumber peperangan itu adalah danau apa sungai Efrat mengering memperebutkan gunung emas gunung betul-betul gunung pak kemudian kata Rasulullah dari setiap 100 orang laki-laki Seluruh laki-laki di muka bumi akan menuju ke arah sana. Setiap 100 orang, 99 mati di situ, cuma satu yang hidup. Apa kata mereka? Mudah-mudahan yang hidup itu saya orangnya. Saking nafsunya dia Pak dengan emas itu. Mudah-mudahan satu orang yang hidup itu saya orangnya. Disinilah kematian massal kaum lelaki di muka bumi terjadi, Pak. Wajar kan? Nanti di masa-masa aman, di masa-masa khilafah, laki-laki satu berbanding lima puluh wanita. Yang mati itu banyak laki-laki, prong terus dan perebutan yang terbesar adalah perang dunia ketiga dan ingat perang dunia ketiga juga sudah dengan senjata manual sudah dengan senjata manual kembali kita akan menggunakan pedang Pak mau tidak mau percaya tidak percaya sungai Ofrat sekarang ini sudah mengering gunung emasnya sudah mulai nampak tonjolan ini menjadi rahasia besar dunia kemudian kaum muslimin berikutnya adalah Imam Mahdi akan keluar di musim salju saat kalian dengarkan Al-Mahdi muncul kalau walaupun kalian merangkak di atas salju, datangilah dia dan berbaiatlah kepadanya. Merangkak itu kalimatnya sudah nggak ada helikopter, sudah nggak ada pesawat. Itu tandanya kita menggunakan jalan kaki. Di atas salju. Nah, Imam Mahdi itu munculnya di Mekah kaum muslimin. Imam Mahdi itu munculnya di di Mekah. Arab Saudi itu nggak pernah turun salju. Sekarang udah turun salju apa tidak? Apa ini tidak sebuah gambaran yang sangat nyata? Sehingga Imam Besar Masjidil Haram Syekh Su'ud Shuraim berkata, Demi Allah hai manusia, khususnya kalian wahai orang-orang Islam bersaksilah kebenaran apa yang dikatakan Nabi salju sudah turun di Arab Saudi hari ini tanda persiapan Al-Mahdi dekat lagi munculnya kita akan merangkak di atas salju bagi siapa yang mampu untuk berangkat ke sana Pak Perang Dunia Ketiga sedang ada sedang dirancang sekarang Bapak dengarkan sekarang Iran dan Amerika Serikat sedang bicarakan tentang nuklir Amerika Serikat dengan China sedang mempersiapkan apa uh, maaf ya Rusia dengan China sedang melakukan apa tuh latihan latihan perang ya latihan perang bersama memang mereka sedang menghadapi kekuatan barat yang harus dihentikan sementara barat tidak akan bisa hidup kecuali dengan timur tengah ketergantungan mereka dengan timur tengah 100% mbak sementara mereka sudah di timur tengah sekarang sudah dicengkram penuh oleh Rusia seluruh ekonomi di timur tengah sudah dipegang penuh oleh Cina Mbak. bapak pergi aja ke Arab Saudi ke Dubai ke Qatar ah, barang Cina semua yang menguasai di sana baik kaum muslimin Timur Tengah antara perebutan dua negara besar ini, barat dan timur. Perang dunia ketiga sudah dekat, sudah dekat kaum muslimin dan saat itu perang terjadi. Insyaallah Imam Mahdi mudah-mudahan sudah muncul. Lalu kalau sudah muncul dajjal keluar. Baik, kesimpulan terakhir. Nabi berkata, "Antara aku diutus sampai dengan orang Islam meninggal dunia serentak di muka bumi ini." Tanda besar kiamat yang keberapa Pak? Orang Islam meninggal dunia serentak Karena angin lembut yang bertiup dari arah Yaman kan Tanda besar kiamat yang ke Ketujuh Mulai dari aku diutus sebagai Nabi dan Rasul Sampai seluruh orang Islam meninggal dunia serentak di muka bumi ini Islam akan menjadani lima periode sejarah Pertama kata Rasul Sejak periode kenabian Dan itu akan berakhir dan sepakat ahli sejarah berakhir periode kenabian itu dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi langsung disambung dengan periode kedua yaitu periode kekhalifahan dengan konsep kenabian ini pun para ahli sejarah berkata sudah berakhir dengan wafatnya khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali berakhir sudah langsung masuk periode yang ketiga kata Rasulullah yaitu periode khilafah dengan sistem kerajaan tetap khilafah tapi kalau meninggal seorang khalifah digantikan langsung oleh anaknya itu adalah sistem kerajaan itu masa ini pun akan berakhir dan sekarang para ahli sejarah menyepakati periode ketiga ini juga sudah berakhir kapan? tanggal 13 Maret 1924 dengan tumbangnya khilafah al-islamiyah al-uthmaniyah di Turki oleh Mustafa Kemal Ataturk ya tumbangnya khilafah ini berakhirlah periode ketiga kalian masuk ke periode yang keempat inilah dia kaum muslimin periode penuh kegelapan umat Islam dan agama Islam ditindas umat Islam betul-betul mengalami suasana dan menjadi pecundang harta kekayaan umat Islam akan dieksploitasi oleh musuh-musuh kalian hadis-hadis yang menceritakan periode keempat ini pak banyak umat Islam bagikan buih di atas lautan ya masjid mereka besar-besar mewah-mewah megah-megah tetapi sepi Terjadi nggak tuh semua sekarang? Semua yang digambarkan Nabi terjadi, Pak. Dan setelah fase keempat, kalian masuk fase kelima itu fase khilafah. Masa-masa aman, tapi fase ini tidak lama. 7, 8, atau 9 tahun saja. Nah, kaum muslimin, antara dari Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, sampai orang Islam wafat seluruhnya, Nabi mengatakan, singkatnya ini, singkatnya, ini ada dua versi. Versi yang pertama mengatakan, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar ahli hadis dunia yang mensyarahkan Sahih Bukhari mengatakan di kitab jilid 4 Fathul Bari halaman 570-an bahwa dari Nabi Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul sampai wafatnya orang Islam hanya hitungan tahun Hijriah ya, hanya 1476 tahun saja. Hitungan Hijriah 1476 tahun. Sekarang kita sudah berapa, Pak? 1435 35 1435 1476 tahun lebih dan kurang ini menurut versi pertama dan Syekh Ibnu Hajar bukanlah seorang tukang ramal mereka adalah ulama-ulama yang takut kepada Allah dan tidak berani ngarang-ngarang pak mereka kumpulkan hadis-hadis Nabi tentang berapa sih jatahnya dari Nabi Muhammad sampai meninggalnya orang Islam berapa tahun yang Allah siapkan kemudian kata Imam Sayuti menurut versi pertama 1477 tahun itu hitungan Hijriah beda setahun aja kemudian kaum muslimin saya periksa sumber-sumber mereka maka dengan ini saya katakan saya bantah itu saya bantah saya lebih memegang versi kedua dan ini lebih dekat kepada sunnah apa kata Nabi umur umatku yang dimaksud dengan umur umatku adalah saat Nabi diutus sampai meninggalnya seluruh orang Islam di dunia ya serentak umur umatku adalah umur umat Nabi Musa dipotong dengan umur umat Nabi Isa. Artinya umur Yahudi dipotong dengan umur umat Nasrani. Umur Yahudi Pak cuma 2000 tahun. Itu sejarah menyebutkan cuma 2000 tahun. Umur umat Nasrani itu umur umat Nabi Isa, mulai Nabi Isa diutus sebagai nabi sampai diutusnya Nabi Muhammad 600 tahun. Jadi 2000 potong 600 1400 tahun. Oke. Okay? 1400 tahun saja umur umatku kata Nabi di bumi ini. Itu hanya hitungan Hijriah. 1400 tahun Ustaz, kita sekarang sudah 1435 Udah kebablasan 35 tahun Tunggu dulu Ternyata ada hadis yang lain diriwayatkan oleh at tirmizi dan Abu Daud. Apa kata Rasul? Umur umatku hanya satu hari saja di sisi Allah dan Allah tambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena aku tambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Satu hari di sisi Allah berapa, Pak? dalam Al-Quran adalah seribu seribu tahun lalu ditambahkan setengah hari setengah hari berarti berapa 500 tahun nah di hadis yang pertama 1400 di hadis yang kedua 1500 makanya Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan umur umat Nabi ini berkisar antara 1400 tahun sampai 1500 tahun hitungan hijriah sekarang kita sudah 1435 terima atau tidak terima siap atau tidak siap percaya atau tidak percaya bukan urusan saya tetapi saya yakinkan kepada kita umat Islam akan menyaksikan tujuh tanda besar kiamat yang tiganya kita tidak akan saksikan dan yang tujuh ini jika memang ini benar dekat lagi ada kemungkinan besar kita akan menyaksikan Dajjal itu keluar Nauzubillah wahai manusia wahai hamba-hamba Allah wahai bapak-bapak wahai para pengayom umat pengayom bangsa Wahai para pelindung, dengarkanlah, lindungilah diri kita masing-masing dari huru hara dan petaka akhir zaman. Bagaimana cara melindungi diri? Hanya iman dan amal soleh, nggak ada yang lain. Hanya iman dan amal soleh sebagai seorang pemimpin, pimpinlah dengan amanah dan jujur. Sebagai seorang satria, maka jadilah sebagai pelindung yang benar. Amanahlah dalam waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap halnya Allah soleh datanglah panggilan Allah besarkan Allah tidak lama lagi pak fulus kita mayang fak. dalam dekat waktu lagi uang kita tidak bermanfaat pangkat jabatan kita kekuasaan kita juga akan semuanya semua kita akan sama nanti semua kita akan berakhir sama nasib kita akan sama dekat hari lagi kaum muslimin hanya amal soleh nanti yang akan mampu melindungi kita dan menyelamatkan kita belum lagi kiamat di akhirat di dunia saja amal soleh lah amal soleh bukan amal salah pak berhenti kita Insya Allah kita taubatan nasuha biarlah Aceh seperti apa biarlah dunia seperti apa yang penting kita tidak boleh berubah kalau bisa rubah orang-orang sekitar kita dan lingkungan kita mumpung kita masih diberi oleh Allah amanah baju seragam yang ada di tengah yang Bapak pakaikan sekarang ini ini baju yang disegani dan dihormati oleh umat dengan baju ini jadikan umat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala buat mereka tunduk pada Allah setelah kita menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persiapan kita yang benar, Pak, bukan buat bunker. Ah, bukan buat bunker raksasa di bawah tanah, bukan itu persiapan kita. Bukan menggantikan uang-uang kita dan menjadi emas. Karena ada Nabi mengatakan di akhir zaman, orang akan kembali menukar uang palsu mereka menjadi emas dan akan kembali mata uang asli kepada emas subhanallah berarti uang, -uang kertas-kertas sekarang ini Pak udah dapat gambaran dari Nabi ini uang palsu kata Nabi Orang akan kembali kepada uang yang sebenarnya itu emas dan perak. Sekarang Pak, Amerika Serikat sedang menumpuk sebanyak-banyaknya emas yang ada di dunia menuju mereka. Karena mereka sadar sebentar lagi dolar nggak laku. Mereka sadar euro juga nggak akan laku. Yang kembali menjadi mata uang dunia adalah emas dan perak. Dan Nabi menyebutkan itu dalam hadisnya. Tapi persiapan kita bukan persiapan emas Pak. Persiapan kita adalah persiapan amal kalau seandainya jatuhnya meteor itu di Sumatera Pak satu Sumatera hilang dari peta bumi kalau jatuhnya di Sumatera apalagi di Banda Aceh sudahlah Bapak langsung ke alam barzah lalu kita ketemu salam-salaman gimana kabar Pak benar kan yang saya ceramahin benar Pak Kiai <laughs> benar Pak Ustadz makasih banyak saya dengan dengarkan ceramah saya berubah dan sekarang saya beruntung saya di tempat yang tinggi di alam barzah tempat kita Pak antara dua saja tempat yang paling bawah dalam perut bumi disiksa atau tempat yang paling tinggi a'la illiyin di dalam taman surga menunggu kiamat baru boleh masuk surga antara dua saja maka yuk Bapak Ibu kita persiapkan diri kita jadilah lelaki yang paling beruntung di akhir zaman jangan jadi lelaki yang buntung di akhir zaman ya lelaki yang paling beruntung adalah yang tahu bahwa posisinya sudah terjepit di segi pertimbangan waktu umur juga belum ada jaminan saya masih muda, saya masih sehat betapa banyaknya orang-orang muda dan sehat mati tanpa ada peringatan, tanpa ada sakit, ya. Banyak sekali kaum muslimin. Sebagai penutup, dua menit lagi, saya jadikan kalimat berikut ini. Seorang lelaki, Pak, tingginya 184 meter. Eh, maaf. 184 <laughs> cm. Tegap sekali, tato banyak di badannya. Dia ditakuti di kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Ditakuti. Kalau orang Malaysia mengatakan samseng, mendengarkan materi ini saya sampaikan meleleh air matanya tersentuh hatinya kemudian tiga bulan dia berubah tiga bulan dia berubah istrinya bersyukur punya suami seperti ini padahal sebelumnya istrinya minta cerai terus ya masyarakat bersyukur melihat dia berubah Pak. dia jagoan tapi perubahannya sangat drastis sekali hanya tiga bulan setelah itu waktu zuhur berkumandang dia datang ke masjid muslimin di Lebuh Baru dengan langkah-langkahnya yang khas tegap dia salami Assalamualaikum ustadz kencang sekali genggaman tangannya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam dia pun tahiyatul masjid Allahu Akbar tahiyatul masjid dua rakaat sedang dia membaca Al-Fatihah kami lihat mulutnya perlahan-lahan membaca Alhamdulillahirabbil alamin kayak orang sekarang ya satu nafas putus kalau dia betul-betul perlahan tapi Pak yang kami saksikan berikutnya adalah tiba-tiba dia tumbang seperti ini seperti batang pisang tumbang Boom. posisi tangannya masih seperti itu dan dia menghembuskan nafas terakhirnya subhanallah beruntung betul dia ya dia imani materi pengajian ini dia persiapkan dirinya dan persiapannya membuatnya beruntung husnul khotimah nggak perlu nunggu sakit pak nggak perlu nunggu tua kita juga belum tentu kan kayak tsunami dulu tahun 2004 bulan Desember tanggal 26 dulu siapa yang menyangka akan terjadi kan sehat-sehat, orang kuat-kuat, muda-muda. Allah berkehendak ambil mereka 200 ribu meninggal dunia. Saya, istri saya orang orang ano pak, orang blower. Istri saya orang blower pak. Saya waktu itu dua minggu menjelang kejadian saya menjemput anak nomor dua. Saya dikasih nasihat sama ayah bunda saya. Ayah bunda yuk kita hijrah ke Sumatera Barat. Kenapa? Ngeri ngelihat yang ada di Banda Aceh sekarang ini. Kayaknya syarat-syarat dapat bencana itu sudah ada di sini. Yuk kita hijrah. Kata mereka, nak ini nanti dilihat di kaset ada itu, di kaset, di YouTube juga ada bagi yang mau melihat silahkan. Ya, saya ada kaset-kaset Pak dengan standar TV, kita sudah di, di CD kan, boleh ini didengarkan. Materi ini juga lengkap ada di kaset-kaset itu dengan judulnya berbeda-beda. Silahkan kaum muslimin. Nah di situ saya katakan kita hijrah. Banda Aceh ini sudah memenuhi syarat-syarat untuk dapat bencana. Maaf ya kalau saya mengatakan ini, dulu saya katakan begitu. Lalu kata ayah bunda jangan nak, ini adik-adikmu kan mau ujian akhir, tahun akhir ya mau mau dekat Etana sih kalau salah itu ya e, tamatkan dulu adik-adikmu nanti kita hijrah ke Kumbu lalu saya khutbah e, mendengarkan khutbah di masjid raya masjid raya Betul Rahman ya subhanallah khatibnya saat itu apa bapak kita ada saat itu pak hari-hari terakhir menjelang apa kejadian saya dengar dengan khatib ini betul-betul berani sangat berani dia panggil oh, bapak Nanggro dari bapak gubernur wahai gubernur Nanggro Aceh Darussalam taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai bupati-bupati, wali kota-wali kota Senang Roja Darussalam, taubatlah kalian kepada Allah. Wahai para tengku-tengku, teku-teku, wahai para TNI, wahai para Polri, ya, bertobatlah kalian kepada Allah. Wahai masyarakat Aceh, bertobatlah kepada Allah. Coba kalian lihat, masjid kita ini di luar sana lepas sholat isya orang tidak malu-malu berzina, berpacar-pacaran. Lihat di jembatan Anu, banci-banci, bencong-bencong menjajakan diri. Lihat di sana, lihat anak muda kita, lihat masih maju. Dia ceritakan semua. Jika kalian tidak bertobat, Allah akan karamkan Aceh ini dengan bencana dan azab. Wallahi berani betul orang ini, merinding saya pak. Dia bilang ini orang, kok berani betul bapak ini? Ustaz ini berani betul. Ya, biasanya kalau kayak gini pak, ini bahaya nih untuk nasib beliau, bahaya nih. Tapi masya Allah keberaniannya ternyata membuahkan bukti. Ya bukan bukti. Saya nggak tahu masih hidupkah ulama itu atau tidak sekarang. Yang jelas dia begitu lantangnya berbicara. Nah, ini kaum muslimin. Lalu yang muda-muda sehat-sehat macam bapak-bapak ini dijemput oleh Allah hanya dengan kun fayakun 10 menit saja hari Minggu tanggal 26 Desember 2014 hari yang paling bersejarah paling memilukan dunia di muka bumi ini demikianlah pengajian kita siang hari ini Persiapkanlah diri wahai generasi akhir zaman. Persiapan yang benar adalah iman dan amal soleh. Tidak lama lagi, tidak lama lagi. Mudah-mudahan kalau memang kita tidak ketemu di sini di dunia ini, maka kita bertemu di pintu surga nanti. Amin ya robbal alamin. Ya, lalu bagi yang mengimani apa yang saya sampaikan, berubahlah dengan perubahan yang baik. Itulah sebabnya baik perubahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika yang tidak percaya bukan urusan saya, tetapi yang jelas saya sudah menyampaikan apa yang wajib saya sampaikan negara kita kita doakan semoga negara ini akan diberikan oleh Allah perlindungan dari apapun bencana dan musibah diberikan oleh penguasa yang baik dan yang akan mengayomi umatnya dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala mari Bapak Ibu kita ajak berdoa bersama Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم صل وسلم على رسولك النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات يا سميع الدعوات يا رب العزيز يا قهار يا جبار يا صمد يا قوي يا متين يا سميع يا عليم يا بصير يا خبير يا لطيف يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا الله kami seluruhnya adalah makhlukmu kami seluruhnya adalah hamba-hambamu dan budakmu ya Allah Bumi ini milikmu, langit milikmu, dunia milikmu, akhirat milikmu. Nyawa kami ada dalam genggaman tanganmu. Hidup nasib dan takdir kami engkau yang menentukan, engkau yang memutuskan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami akan kembali kepadamu cepat atau lambat. Kami akan bertemu kepadamu wahai Sang Khalik cepat atau lambat. Dan apabila kepergian kami meninggalkan dunia ini berjumpa denganmu, adalah kepergian yang akan mengakhiri segala-galanya. Kami mohon kepadamu sebelum itu semua terjadi ya Allah. Ampuni sekalian dosa-dosa kami. Ampuni sekalian dosa-dosa kami ya Allah. Seberat apapun dosa-dosa itu ya Allah ya Rabbal Alamin. Putihkan kembali catatan amal masa lalu kami ya Allah. Sehitam apapun sekotor apapun, sebusuk apapun catatan masa lalu kami itu di sisi Engkau. Wahai yang maha menerima taubat, Wahai yang mengampuni sekalian dosa-dosa Tangan ini telah banyak melakukan dosa dan kezaliman Mulut ini telah banyak memfitnah Mulut ini telah banyak berdusta Mulut ini telah banyak mengumpulkan dosa Menyakiti hati orang tua kami Menzalimi orang-orang sekitar kami Mulut ini ya Allah Telah banyak melakukan ghibah dan namimah Ya Rab Ya Rab Ya Rab Tangan ini, otak, hati, daging dan darah ini pun telah bergelimbang dalam dosa Apabila kami berharap menjadi ahli surgamu, maka sungguh tidak tahu diri kami mengingat dosa-dosa kami, ya Allah. Tetapi untuk menjadi ahli nerakamu, kami tidak sanggup dan kami tidak akan pernah mau menjadi ahli nerakamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, putihkanlah kami dan bersihkanlah. Jika memang akhir zaman adalah kami yang akan menghadapinya. Jika huru-hara dan fitnah kami akan melaluinya, Ya Allah. Kuatkan iman kami sebelum itu semua terjadi Sehingga kami tidak termasuk yang hanyut dalam kemurtadan di akhir zaman Sehingga kami tidak termasuk yang masuk dalam arus jahiliyah dan kegelapan Sehingga kami tidak terkena fitnah dajjal yang terlaknat dan terkutuk Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Selamatkanlah kami, istri-istri kami dan anak keluarga kami seluruhnya. Selamatkanlah suami kami, karib kerabat kami dan sandai taulan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Beri kami rezeki yang halal. Beri kami iman yang kuat. Kuatkan dan cintakanlah dalam dada kami beramal soleh dan taat kepadamu. Tumbuhkan, Ya Allah, rasa benci di dada ini. Untuk lalai dari beribadah yang kau tumbuhkan kebencian di dada kami ya Allah berlaku maksiat kepada engkau ya Allah jadikanlah akhir hayat kami yang husnul khatimah ambil kami ketika kami sedang baca Al-Quran ambillah kami ketika kami sedang sujud ambil kami ketika kami sedang bersinatur rahim yang engkau ridai ambillah kami ketika kami sedang berpuasa ya Allah ambillah kami ketika kami sedang berzikir ambillah kami ketika dosa-dosa kami telah engkau ampuni dan jangan engkau ambil kami dalam kondisi terbalik dari itu semua Jangan engkau ambil kami ketika kami ada di selangkangan pelacur. Jangan engkau tarik nyawa kami ketika kami sedang meminum minuman keras, sedang mengkonsumsi barang-barang haram. Jangan engkau ambil kami ketika kami sedang melalaikan dan mempermainkan salat. Jangan engkau ambil kami ya Allah ketika kami sedang berbuat maksiat engkau murka kepada kami dan kamu menunggu kami ya Allah ya Rahman ya Rahim sayangilah setiap orang yang ada dalam ruangan ini ya Allah sayangilah setiap orang yang ada di luar ruangan ini ya Allah sayangilah setiap umat Islam yang ada di bumi Indonesia ini ya Allah sayangilah seluruh hamba-hambamu yang telah beriman kepadamu di seluruh permukaan bumimu ini di akhir zaman ini ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim Ya Arhamar Rahimin Engkaulah yang kami tuju Cintamulah yang kami buru Hanya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 Saya telah banyak membuat Bapak Ibu meninggalkan kewajibannya. Semoga pertemuan pertama ini adalah pertemuan yang penuh diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian agar seluruh yang kami sampaikan ini lengkap dengan dalilnya, lengkap dengan foto atlasnya, lengkap dengan data dan faktanya, maka saya menganjurkan untuk memiliki kitab ensiklopedia akhir zaman kami tidak membawa banyak, hanya kira 48 saja. Itu pun ada di full uh, kurnia. Jadi kalau sempat itu nggak ada di sini, cari di toko buku. Saya berharap miliki kitab ini. Di dalamnya banyak petunjuk tentang akhir zaman dan bagaimana cara selamat dari setiap kejadian berat di akhir zaman. Rasul memberikan kita pedomannya. Rasul memberikan kita petunjuknya saya sudah kirimkan tetapi nggak sempat saya ambil jadi setidak-tidaknya kaum muslimin saya anjurkan semua kita sampaikanlah masalah ini kepada orang lain dengan dalil bacalah dengan dalil agar jangan hanya mendengar kata ustaz kata ustaz itu sudah harus berakhir zaman macam itu kata ustaz kata ustaz sudah tidak boleh lagi kata Rasulullah di hadisnya ini halamannya lihat pedomannya masyarakat muslimin saya mendengarkan ini sudah dekat sekali masanya dengan uh, hari apa ya hari ulang tahun Bayangkara Pak ya Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan, kemakmuran dan kekuatan yang berlipat ganda, kecerdasan yang lebih kepada Bapak semua dan kepada Polri yang ada di seluruh Indonesia insyaallah taala dan kemudian juga dari Yayasan Yamima ya, memberikan sedikit cenderamata buat uh, Bapak Kapolda kita diperkenankan untuk hendaknya menerima. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya. Masya Allah. Masya Allah. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> ya. ya. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Menjadi pemimpin yang soleh, pemimpin yang akan diteladani. Amin. Subhanallah. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih banyak. Ya man yara كرامة البعوض جناحها جناحها في ظلمة